Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan bahasan dari kitab Syama'il Nabi karya At-Tirmidzi rahimallahu taala. Ya, berkenaan dengan definisi ukukul walidain, durhaka pada orang tua, tadi telah kita sampaikan bahasanya definisi yang paling bagus adalah ya, definisi yang dibawakan oleh Abu Amr Ibnu Salah Asy-Syafi'i rahimallahu taala. E, tepatnya beliau mengatakan e, al-ukuku al-muharramu kullu fi'lin yata'adza bihil walidu au nahwuhu ta'adzian laisa bil hayyini ma'a kaunihi laisa minal af'alil wajibati yang namanya al-uquq al-uquq al-muharram durhaka yang haram hukumnya adalah kulu fi'lin setiap perbuatan demikian juga ucapan ya, ya ta'adza bih al-walid yang menyebabkan al-walid ayah seorang bapak itu tersakiti. Au nahwuhu atau semisal bapak. Dalam ini tentu maknanya ibu, demikian juga kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Ya, Ta'adzian laisa bil hayyin. Nah ini. e, tambahan yang tidak ada di perkataan e, eh, Sa'abdur Razak. Ya, Ta'adzian laisa bil hayyini. Ya, dia merasa tersakiti yang tidak remeh. Ta'adhiyan laisa bil Dia tersakiti dengan ucapan dan perbuatan anak tadi dan itu tersakiti yang tidak remeh, tidak sepele. Ya, maka ya, beliau Ibnu Salah Abu Amr Ibnu Salah Rahimullah taala menyampaikan bahasa tindakan anak yang nyakiti orang tua itu ada yang sepele dan remeh. Tidak dianggap masalah. Meskipun buka uh, meskipun anak yang berbakti tidak akan demikian. Ya, misalnya diminta orang tua kemudian ya, sekali anak yang berbakti sudah langsung berangkat. Ya. Kemudian namun ada eh, maka ada anak yang baru dua kali baru berangkat. Maka tindakannya tadi yang pertama belum langsung berangkat, ya, itu jadi tidak tergolong, eh, tergolong hayin, tergolong remeh. Karena setelah diulang, dia kemudian berangkat. Maka kalau itu hayin, kalau itu remeh, maka menurut Ibnu Salah itu tidak termasuk al-uquq al-muharram. Ya, meskipun itu bukan perilaku anak yang berbakti. Ma'akaunihi laisa minal af'alil wajibah. Dan hal tersebut Ya, bukalah satu hal yang wajib atas si anak. Kalau sesuatu itu wajib atas si anak dan itu menyebabkan orang tua merasa tidak nyaman dan tersakiti, padahal itu satu hal yang fardu ain atas si anak, maka tidak masalah. Meskipun orang tuanya tersakiti, ya, bahkan kemudian ucapkan sumpah serapah, kemudian bahkan mengatakan kamu tidak saya akui sebagai anak. Ya, karena si anak ini melakukan kewajiban agama ya, maka ini ya, merasa tersakiti, merasa terganggu ini bukalah durhaka. karena anak perempuannya, anak gadisnya pakai jilbab, maka orang tuanya marah besar. Ya, sampai kemudian kata-kata kamu tidak saya akui sebagai anakku. Ya, kamu kalau ngotot dengan berpakaian seperti itu sudah biasa saja, yang umum, yang nasional sajalah. Nah, ya, ya, maka orang tua merasa tersakiti, boleh jadi tersakiti yang sabil hayin. Namun itu satu hal yang wajib atas si anak, maka ini bukalah ya, bukalah ukuk al-muharram. Ya. Dan kalau kalau definisi dari saya Abdul Razak ya, e, kula isa'atin lil walidain, semua tindakan menyakiti ya, uh, orang tua. Maka ini mencakup isaah yang hayin ataukah uh, laisa bihayin. Nah, maka kalau pakai definisi beliau, maka semua bentuk menyakiti orang tua, baik itu remeh ataukah tidak, semuanya adalah durhaka. Ya, maka uh, itu definisi saya Abdul Razak. Uh, namun, wallahu a'lam definisi yang lebih bagus adalah definisi dari Abu Amr Ibnu Salah Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang dikutip oleh uh, An-Nawawi uh, rahimallahu taala uh, di sarah beliau untuk Sahih Muslim. Wadiku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menyebutkan doa kepada orang tua setelah dosa besar berupa kemusyrikan. Ini adalah dalil dan bukti betapa besarnya hak kedua orang tua dan betapa bahayanya doa kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan fi ghairi maudhu'in dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu. Di antaranya firman Allah taala wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya wabil walidaini ihsana dan berbuatlah baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Demikian juga firman Allah anishkurli wali wali walidaik. Bersyukurlah, berterima kasihlah engkau kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Dan nah, Rasulullah saw kemudian duduk tegak, wakana mutakian dan sebelumnya beliau itika, beliau bertelekan. Ya, artinya pada saat beliau mengucapkan al isroku billah wa ukukul walidain, beliau bertelekan. Setelah itu beliau duduk tegak. Maka bisa diambil faedah dari kalimat ini, bahasanya tidaklah mengapa seorang itu sambil bertelekan dia menyampaikan beberapa ilmu. Maka itu bukalah tergolong tidak mengagungkan ilmu. Orang menyampaikan ilmu hadis atau apa sambil bertelekan. Kemudian bahasa zur au zur di sini rawi ragu-ragu, perawi ragu-ragu dan terdapat dalam Sahih Bukhari penegasan Eh, wa qawlu zur wa syahadatu zur tanpa ragu-ragu. Apa itu zur? At-tartiyatu wa eh, tadlis. Menutupi dan menyamarkan. Menampakkan sesuatu tidak sebagaimana realita sesungguhnya. Zuran wa buhtanan dan ini palsu dan bohong. Dan persaksian palsu tentu satu hal yang merusak masyarakat. Persaksian palsu di pengadilan tentu satu hal yang merusak masyarakat maka dimenangkanlah orang yang salah ya, dan dibenarkanlah dianggap benar orang ya sehingga dianggap benarlah orang yang sebenarnya salah dan dikalah orang yang sebenarnya benar dan berhak. Wa tudai'ul hukuk dan menyebabkan terlantarnya berbagai macam hak. Maka hak-hak orang yang punya hak itu jadi hilang gara-gara adanya orang yang nekat jadi saksi palsu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menerus mengucapkannya sampai kami katakan seandainya Nabi diam sebagai bentuk syafaqotan kasihan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan dan sayang kepada Nabi. Kemudian dari Abu Juhaifah beliau menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ama ana fala aku muttaqian. Adapun aku tidaklah aku aku tidak mau makan sambil bertelekan. Kemudian hadis berikutnya 133 dari Abu masih dari Abu Juhaifah beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la aku muttaqian aku tidak makan sambil bertelekan. Diatkan oleh Al-Bukhari, ini juga diatkan oleh Bukhari, demikian juga At-Tirmidzi di jamiknya. Maka hadis ini dibawakan oleh Al-Musannib yaitu penulis At-Tirmidzi rahimallahu taala melalui dua jalur yaitu dua sanad. Bahasanya Nabi saw layak kulu halal itika ibla tidak makan dalam kondisi itika. Dalam kondisi pertelekan. Waqat dan ada yang menjelaskan tentang ilah hal tersebut. Kenapa demikian? Dengan mengatakan bahasanya bertelekan adalah jilsaton adalah bentuk duduk yang memberikan kepada seseorang syai'an minasarahi. Ya, ya, syarah rakus. Maka akan mendorong seorang untuk rakus makan wal iksar minato'am sehingga memperbanyak makanan yang dia masukkan dalam perutnya. Alasan yang kedua, wa anau kadali demikian juga duduk bertelekan, makan sambil bertelekan itu adalah jil satu ahli kibri. Adapun bertelekan sendiri tidak masalah. Dan, uh, sambil bertelekan kemudian orang makan maka ini gaya duduknya orang yang sombong asna al akli saat makan. Nah, bagaimanakah bentuk uh, duduk bertelekan? yeah. yang Nabi hindari ketika beliau makan. Tentu kalau e, kita bawa ke konteks bab yang e, dibawakan oleh At-Tirmidzi maka bertelekan di sini sama dengan bertelekan di hadis-hadis sebelumnya artinya bersandar pada salah satu sisi lambung. Ya, boleh, boleh jadi bertelekan dengan tangan kanan, maka ya, lambungnya condong ke kanan atau bertelekan dengan Eh, dengan bertumpu pada tangan kiri maka lambungnya atau sisi badannya condong ke kiri. Itu kalau kita e, kita paham dalam konteks eh, hadis-hadis sebelumnya, bahasa itika di sini adalah e, bersanda apa pertelekan sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya. Dan di sini Ibnu Qayyim ada kutipan perkataan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim menyampaikan bahasanya itika yang uh, dimaksudkan dalam hadis ini mencakup tiga jenis etika. Wakat fusira al etika dan bersandar uh, dalam hadis ini ditafsirkan pertama bitarobuk dengan bersila. Kemudian yang kedua eh, wawa fusir bil etika ala syai' dimaknai dengan etika di atas sesuatu maknanya adalah al iktimat alaihi. Iktimat bersandar, bertumpu pada sesuatu. Itu bertumpu pada tangan. Baik tangan kiri atau tangan kanan. Ya emak makan-makan sambil tangannya ditaruh di lantai untuk tumpuan. Boleh jadi tangan kiri dan boleh jadi tangan kanan. Ini tafsiran yang kedua. Kemudian yang ketiga, wafusir bil itika alal janbi dan dimaknai dengan etika bertelekan pada lambung. Nah, ini bertelekan yang tadi kita bahas. Eh, orang pakai bantal atau yang lain, kemudian dia ya, condongkan sebagian lambungnya. Ya, condongkan sebagian lambungnya. Kata Ibnul Qayyim, tiga jenis etika ini, tiga-tiganya semua termasuk etika. Ya. Dan etika ini Tiga jenis itikah ini dibagi oleh Ibnul Qayyim menjadi dua bagian. Fanaun minha maka satu bagian adalah posisi yang yadur bil akil. Adalah satu hal yang membahayakan bagi orang yang makan. Yaitu itikah yang terakhir. Itikah alal janbi. Itikah ya, bertelekan pada salah satu lambung. Ini ya durbil akil. Ini alasannya kenapa dilarang. Ya, kenapa satu hal yang tidak baik? Karena ini ya durbil akil, membahayakan orang yang makan. Karena posisi tersebut menghalami eh, tempat berjalannya makanan atau bi'i yang alami anhayatihi dari kondisi semestinya. Dan yauku menghalangi dari cepatnya sampainya makanan ilal ma'idah ke lambung. Wedrot karena menekan al tak lambung. Maka tidaklah kokoh terbukanya lambung untuk menerima makanan. Demikian juga fa'innaha karena e, ya, fa'innaha tamilusnya lambung itu condong wala tabqa dan tidak berada muntasiban dalam posisi tegak atau kemudian e, duduk semacam itu ada duduk yang condong sehingga tidak dalam kondisi yang tegak fala yasulul ghiza maka makanan tidak sampai kepada lambung bisuhula atau haknya berarti lambung maaf fa innaha maka lambung itu kondisinya condong tidak dalam posisi yang tegak maka makanan tidak sampai ilaiha ke lambung bisuhulah dengan mudah Adapun dua macam duduk bersan uh, eh, itika yang uh, yang disampaikan berarti yang pertama, yang satu dan yang kedua, maka ilah dan alasan kenapa itu di, dianggap sebagai satu hal yang tidak baik, famin julusil eh, jababira. Maka itu dinilai sebagai duduknya orang yang sombong, al-munafilil ubudiyah, yang ini meniadakan dan menghilangkan penghambaan. Namun uh, catatan dalam uh, catatan penting berkenaan dengan hal ini, jika alasannya adalah karena itu fi'lu jababirah ya, al-munafil al-ubudiyah yang kemudian meniadakan kesederhanaan, ketundukan, ketawaduan, ya, maka wallahu a'lam maka itu bisa jadi uh, maka karena alasan ini maka bisa jadi berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Ya, di Jawa duduk bersila itu malah duduk yang sopan, ya, duduk yang menunjukkan ketawaduan, kesantunan, kesopanan, bukan duduk orang yang sombong, bukan. Ya, bukan duduknya orang yang sombong, namun duduknya orang yang tawadu. Malah itu sejalan dengan ubudiyah. Ya, duduknya orang yang merendah, orang yang tawadu dan bukan orang yang meninggi. Ya. Maka jika Nah, ilahnya demikian, maka ini uh, ya, berbeda dengan perbedaan zaman, berbeda dengan perbedaan tempat dan budaya. Ya, kemudian uh, hadis selanjutnya dari namun tentang masalah duduk itika uh, saya ingin uh, sebenarnya bacakan penjelasan sebuah ulama tentang masalah ini namun insya Allah akan kita bacakan dan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Dan hadis yang ke-134 dari Jabir bin Samurah dan mengatakan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk itika ala wisadatin pada bantalnya. Abu Isa mengatakan dan Waqi tidak menyebutkan ala yasir pada lambung kirinya. Wahakata demikian yang diriatkan oleh Ghair Wahidin sejumlah orang dari Israel. Nahwa seperti riwayat yang disampaikan oleh Waki' dan kami tidak mengetahui satupun yang meriatkan badannya ada dengan tambahan pada lambung kiri kecuali yang riwayat yang dibawakan oleh Abu Ishaq ibn Mansur dari Israel. Ya. ya artinya e, maka di sini ada seorang guru namanya Israel dia punya banyak murid. Ya. Maka dari sekian banyak murid itu hanya satu muridnya yang bernama Ishak bin Mansur yang ketika meriatkan hadis ini memberikan tambahan ala yasarihi. Sedangkan murid-murid yang lain itu tidak memberikan tambahan ala yasarihi. Atau kita baca di catatan kaki, maka At-Tirmidzi mengisyaratkan dengan kalimat di atas bahwasanya tambahan ala yasarihi itu hanya terdapat dari jalur Ishak bin Mansur dari Israel. Ya, hadis ini juga diatkan oleh wakil dari Israel namun tanpa tambahan ala yasarihi. Demikian juga murid-murid yang lain dari Israel semuanya meriwayatkannya tanpa tambahan ala yasarihi. Ya. Maka uh, maka berarti uh, Abu Mansur dalam hal ini riwayatnya itu sah kalau berdasarkan penilaian Tirmidzi. Ya, karena dia cuma sendiri ya menyelisih murid-murid yang lain dari muridnya Israel. Namun di sini saya Abdul Razak ngasihkan pembelaan untuk riwayat uh, Mansur. Akan tapi Ishak bin Mansur Kotube dia memiliki tabik memiliki penguat dalam masalah tambahan ini yaitu uh, hadis uh, Musnad Imam Ahmad sama dari Israel dari Simak berarti yang menjadi mutabi adalah Simak. Pastinya dia mendengar Jabir bin Saburah mengatakan didatangkanlah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, di kehadapan Nabi Ma'is bin Malik. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itika bertelekan pada bantal ala yasari pada lambung kirinya. Ya, maka berdasarkan uh, riwayat uh, simak dari uh, Israel menunjukkan bahwasanya uh, riwayat Ishak bin Mansur itu tidaklah bersendirian, namun dia punya pendukung sehingga tidak uh, pas dan tidak layak untuk difonis sebagai Fad. Uh, eh, maka Tirmidhi rahimahullah taala menutup judul bab ini dengan mengulang hadis Jabir bin Samurah radallahu anhu dari jalur yang lain yang tidak ada padanya kalimat an yasarihi uh, lain halnya dengan Allah ditakodam hadis yang uh, dahulu di awal bab di sana ada pakai tambahan